bawakan hadis ini di dalam kitab beliau Riyadus Solihin dalam bab muraqabah di hadis yang ke-62. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala beliau mengatakan, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin Beliau mengatakan suatu hari aku pernah membonceng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni di belakang hewan tunggangan yang ditanggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau bersabda kepadaku, Wahai anak kecil, wahai gulam, sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa pelajaran penting. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala fauka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atul aklam rufi'atul aklamu wa jaffatis suhufu ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh manusia mereka semuanya berkumpul untuk berusaha memberikan manfaat kepadamu maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu dan seandainya mereka semuanya seluruh manusia berkumpul untuk berusaha memberikan kemudorotan mencelakai dirimu maka mereka tidak akan sedikit pun memberikan kemudaratan kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Rufiatul aklam wajafatis suhuf dan pena untuk menulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran tempat dituliskannya takdir telah kering. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al Imam Al Albani rahimahullahu taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hadis ini banyak memberikan pelajaran yang penting bagi kita. Hadis ini diratkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Yang mana beliau adalah di antara anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masih ada hubungan kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya masih anak dari pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau termasuk sahabat yang muda yang beliau lahir kurang lebih tiga tahun sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ya sehingga beliau di antara sahabat-sahabat yang masih muda ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan di antara keutamaannya Rasul pernah mendoakan khusus kepada beliau dengan suatu doa. Allahumma faqihu fid din wa wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman kepada dirinya, yakni kepada Ibnu Abbas fid din dalam masalah agama, kefakihan dalam masalah agama, wa alimhu ta'wil dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Yang dimaksud adalah tafsir Al-Qur'an. Ya ini doa khusus yang Nabi panjatkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga Abdullah bin Abbas ini termasuk di antara sahabat yang cerdas, sahabat yang termasuk ulama. Ya, karena doa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau dijuluki dengan dua julukan yang terkenal. Yang pertama sebagai turjumatul Quran, ahli tafsirnya Al Quran. Dan yang kedua dia beliau mendapatkan julukan Habrul Ummah. Artinya bahteranya umat ini karena luasnya ilmu yang beliau miliki. Ya, ini min barokati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara barokah dari doa yang Nabi doakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, dengan sebab doa yang Nabi doakan kepada beliau maka beliau menjadi seorang sahabat di antara sahabat yang faqih dan di antara sahabat yang faham tentang Al-Qur'an. Ya. Beliau wafat di Taif pada tahun 67 atau 68 Hijriah. Ya. Hadis yang mulia ini ya para ulama menjelaskan ini di antara hadis yang cukup penting, hadis yang agung Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini mengandung nasihat-nasihat yang sangat agung dan kaedah-kaedah yang penting yang menyeluruh dalam masalah-masalah yang pokok dalam agama ini. Ya. Karena materi yang disampaikan di dalam hadis ini adalah min usuluddin, termasuk pokok agama, yakni masalah tauhid, masalah keimanan, masalah takdir yang ini merupakan usuluddin, merupakan pokok dari landasan agama Islam ini. Di dalam hadis ini Nabi saw Alaihi Wasallam memboncengkan beliau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya, kepada para sahabatnya. Dan beliau pada saat itu masih berusia belasan tahun, ya. Bahkan beliau belum dalam keadaan balik ketika itu. Ada yang mengatakan usianya 13, ada yang mengatakan 15, 16, ya masih usia-usia eh, belia, ya, belum dewasa. Ya, mayoritas yang menjelaskan tentang hadis ini menyebutkan pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas masih dalam usia yang belum balik, artinya masih anak-anak. Ya. Dan ini diantara kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada para anak-anak. Beliau membonceng anak ya di atas hewan yang beliau tunggangi. Ya, meskipun Nabi adalah pemimpin besar kaum muslimin, meskipun beliau adalah Eh, seorang ulama, seorang eh, pemimpin akan tetapi beliau masih sempat untuk bersama dengan anak-anak ya, memboncengkan eh, di atas tunggangannya ya dan kemudian mengajarkan pelajaran-pelajaran yang penting kepada kepada anak tersebut. Ya. Dan beliau memanggil dengan ucapan ya gulam, wahai anak kecil. Gulam itu ucapan untuk memanggil anak ya kalau bahasa kita wahai anak kecil atau wahai e, pemuda ya yang masih e, muda ya gulam ini adalah diantara panggilan kasih sayang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada e, Abdullah bin Abbas ya gulam ini uallimuka kalimatin sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat ya sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat kalau kita perhatikan hadis ini di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan mengajarkan beberapa perintah ya beberapa perintah jika engkau minta maka mintalah kepada Allah jika engkau minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah ini perintah akan tetapi di awal Nabi tidak mengajarkan atau tidak mengatakan akan memberikan beberapa perintah kepada Abdullah bin Abbas. Beliau hanya mengatakan ini uallimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa pelajaran penting. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya eh, tatkala mengajarkan sesuatu kepada anak-anak ya, atau kepada orang lain secara umum ya meskipun yang akan diajarkan adalah perintah ya hendak memerintah sesuatu akan tetapi Mukodimah awal yang beliau sampaikan adalah hendak mengajari ya bukan memerintah ya beda ketika aku akan memerintah kamu dengan beberapa perintah lain kan ketika aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa pelajaran meskipun nanti pelajaran itu apa ujung-ujungnya adalah perintah Ya ini diantara hikmah dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini uallimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ya, dan ini juga sebagai eh, apa bentuk pemberitahuan bahwasanya Nabi akan mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran penting. Tidak kemudian ujuk-ujuk langsung memerintahkan sesuatu, tapi diberikan dulu mukodimah ini saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat penting. Ya. Yang akan Nabi ajarkan di sini adalah kalimat-kalimat yang penting yang merupakan usuluddin, yang merupakan pokok dalam agama, masalah tauhid, masalah meminta hanya kepada Allah, masalah eh, kemudian tawakal hanya kepada Allah, masalah keimanan, masalah takdir, ini Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas yang pada saat itu masih dalam usia anak kecil. Maka di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya mengajari anak, mengajari pelajaran agama kepada anak itu yang paling penting dimulai dengan mengajarkan masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan. Sebagaimana Nabi contohkan, ya. Beliau bersama memboncengkan Abdullah bin Abbas beliau berkesempatan untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran yang penting. Mungkin ada kesempatan untuk bermain, mungkin ada kesempatan untuk bercerita, akan tetapi di sini Nabi mengambil kesempatan ini untuk apa? Mengajari hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok dalam masalah usuluddin. Dan begitulah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Ya, sejak kecil diajarkan tentang masalah akidah, sejak kecil diajarkan masalah tauhid. Sejak kecil diajarkan bagaimana hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil dipahamkan tentang masalah takdir. Dan demikianlah mestinya kita ketika mendidik anak-anak kita. Ya, kita prioritaskan pendidikan itu dalam masalah apa? Din dan lebih penting lagi adalah dalam masalah tauhid, ya. Maka para ibu-ibu ya, ajarkan kepada anak-anak antuna sekalian tentang masalah tauhid. Wahai ibu guru yang mengajar di SD, di TK, prioritaskan untuk mengajarkan masalah tauhid. Begitu pula mungkin mbak-mbak yang mengajar di TPA, maka jadikan prioritas pengajaran adalah masalah tauhid. Sebagaimana Nabi dalam kesempatan ini apa? mengajarkan Ibnu Abbas masalah-masalah detail tentang tauhid. Ya, tentu saja disesuaikan dengan usia mereka, pemahaman mereka, kenalkan mereka tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kenalkan kepada mereka tentang nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kenalkan kepada mereka tentang rukun iman dan seterusnya. Ya. Jadi ini ada faedah penting di sini Nabi mengajarkan sahabat Ibnu Abbas yang masih dalam keadaan belia, masih muda, diajarkan tentang masalah-masalah usuluddin, masalah-masalah pokok dalam agama. Ya. Ya gulam inni uallimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, ya. Dan yang Nabi ajarkan bukan sesuatu yang rumit, sesuatu yang eh, panjang lebar, akan tetapi hanya beberapa kalimat, ya. Dan ini diantara uh, eh, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau memiliki jawamiul kalim, yakni kalimat yang pendek, yang ringkas akan tetapi maknanya mendasar, maknanya penting, ya Berbeda dengan ucapan manusia yang lainnya, ya. Di antara mukjizat atau keistimewaan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau dianugerahi dengan jawamiul kalim. Jadi yang beliau ucapkan itu sesuatu yang ringkas akan tetapi maknanya mendalam. Coba kita perhatikan apa yang beliau ajarkan. Yang pertama beliau mengajarkan ihfadillah yahfadka. yakni jagalah Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau ya jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu ya ucapan yang ringkas ini kalam yang ringkas ini mengandung satu faedah penting bahwasannya apabila kita melakukan kewajiban ya, maka akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melaksanakan perintah Allah, maka akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, ihfadillaha yahfadka. Jika engkau menjaga Allah, maka apa balasannya? Allah akan menjaga dirimu. Ya, dan inilah dalam banyak eh, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ada perintah maka pasti akan ada balasan. Ya, akan ada balasan. Dan ini kaidah yang umum dalam agama kita ini bahwasanya al jazaa'u umin jinsil amal. Ya, namanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Jika kita menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Al jazaa'u umin jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan banyak yang semisal seperti ini. Kaidah al jazaa'u umin jinsil amal. Contohnya dalam ayat yang lain Allah berfirman fadkuruni adzkurkum. Ya. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ya. Balasannya apa? Allah akan selalu ingat kepada para hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Dalam ayat yang lain, hal jazaul ihsani illal ihsan dan tidak ada balasan kebaikan kecuali juga apa? kebaikan yang serupa. Dalam ayat yang lain lagi, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ya, dan apabila kalian menunaikan janji ku ya, ya janji kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah pun akan menunaikan janjinya kepada kalian ya demikianlah kaidah agama ini bahwasanya al jazaa'u min jinsil amal demikian pula barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala Allah akan menjaga menjaga dirinya nah apa yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala di sini ya apakah kemudian kita harus menjaga zat Allah tidak Zat Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk dijaga. Jadi maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala di sini para ulama menjelaskan ada dua makna. Ya. Ada dua makna. Yang pertama adalah menjaga hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hukuk, hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah-perintahnya, larangan-larangannya, itu kita jaga. Seperti menjaga salat, menjaga keimanan kita, menjaga misalnya wudhu kita dan seterusnya. Ini menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah dan larangannya. Kemudian yang kedua, maksud menjaga Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah menjaga jawarih kita, anggota badan kita, ya, menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, kemaluan kita, lisan kita dari segala macam keharuman. Ya. Jadi ini makna menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga hak-haknya ya, yang itu berupa perintah dan larangan dan yang kedua adalah menjaga jawarih, menjaga badan kita ya agar tidak melakukan keharuman, tidak melakukan Eh, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga itu sangat banyak. Batasan hak-hak Allah yang harus kita jaga itu sangat banyak. Dan di sana ada hak-hak yang wajib dan ada hak-hak yang mustahab, ya. Ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga ya dan ada hak-hak yang mustahab. Hak-hak yang wajib ya yaitu Tentu saja yang pertama adalah perkara tauhid, ya, perkara tauhid. Kemudian kewajiban-kewajiban dan juga keharuman-keharuman. Ini semua adalah hak-hak Allah yang harus kita jaga. Artinya kita harus bertauhid dengan benar, beriman dengan benar. Ya. Kemudian kita juga harus menjaga kewajiban-kewajiban dalam Islam dengan melaksanakannya dan menjaga diri kita dari melakukan berbagai macam keharuman-keharuman dalam agama Islam ini. Ini wajib ya, menjaga hak-hak yang wajib. Dan yang paling besar tentu saja adalah menjaga tauhid, menjaga hak Allah yang paling agung. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis e, Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika beliau ditanya tentang apa hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar? Apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang harus dilakukan eh, oleh para hambanya? Ya, pada saat ditanya Mu'ad kemudian tidak bisa menjawab, kemudian Nabi menjelaskan ya 'alal ibad ayak wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah taala saja dan tidak melakukan perbuatan syirik dengan suatu apapun. Ini hak Allah yang paling wajib minimalnya yang harus dijaga oleh seorang hamba. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan menunaikan menunaikan hak hambanya dengan menjaga hamba tersebut. Wa haqqul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tidak akan mengadab bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini minimal ya menjaga hak-hak Allah yang paling wajib adalah dengan merealisasikan tauhid ya dia beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan ya Apabila seorang hamba sudah melakukan hal tersebut, maka dia akan dijaga oleh Allah. Dijaga dengan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah tidak akan mengadab orang-orang yang berbuat syirik kepada kepadanya. Ya. Adapun menjaga batasan hak hak Allah yang mustahab yaitu ya dengan melakukan berbagai macam uh, kewajiban eh, perintah-perintah uh, ya yang sifatnya sunnah ya. Ini di antara menjaga batasan uh, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala seorang hamba sudah menjaga hak-hak Allah ya maka Allah pun akan memberikan balasan yahfadka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu akan menjaga hambanya yang sudah menjaga hak-hak Allah ta'ala apa yang dimaksud dengan penjagaan Allah terhadap para hambanya ya maka para ulama pun menjelaskan bahwasannya penjagaan Allah terhadap hambanya itu juga ada dua ya ada dua bentuk ya yang pertama ayyahfadhahu fi dunyahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut dalam urusan-urusan dunianya. Ya, seperti dijaga kesehatan badannya, dijaga keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, dijaga keturunannya, dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna penjagaan yang pertama yaitu Allah akan menjaga urusan dunia. Ya. Bahkan ada satu kisah, kisah ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam uh, kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, ada dulu seorang ulama di zaman uh, salaf ya, yang beliau usianya sudah sepuh, ya, sudah lansia, bahkan dikatakan lebih dari 100 tahun. Ya. Akan tetapi kondisi fisik dan akalnya masih kuat. Ya belum lemah, belum loyo, belum pikun, masih bisa beraktivitas dengan uh, kuat. Ya. Pada suatu hari dia melakukan suatu lompatan, jadi loncat tinggi sekali. Yang itu dalam pandangan keumuman manusia tidak mungkin dilakukan oleh orang yang usianya sudah 100 tahun lebih. Tapi orang tersebut bisa loncat tinggi sekali. ya Mungkin 2 meter atau 3 meter, pokoknya mencengangkan orang yang melihat, oh sudah tua kok masih bisa loncat tinggi. Ya. Kemudian orang-orang pun heran ya dan kemudian bertanya kepada eh, orang tersebut ya. Ingin tahu apa yang telah dia lakukan. Maka orang tersebut berkata, sesungguhnya seluruh anggota badan ini sejak kecil dahulu selalu aku jaga dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala pun menjaga fisikku ketika aku saat ini telah tua. Ya, ini bentuk penjagaan dunia. Di antaranya adalah penjagaan fisik. Ya, masih diberikan kekuatan meskipun masih eh, meskipun sudah dalam usia tua. Adapun yang kedua adalah penjagaan Allah Taala terhadap urusan agama seseorang. Ini yang paling penting, yaitu Allah akan menjaga urusan agama hamba-hambanya ya ini penjagaan yang paling penting dan penjagaan yang paling utama Allah taala akan menjaga hamba ini ya dalam agamanya kehidupannya dihindarkan dari berbagai macam fitnah syubhat ya yang menyesatkan dirinya dijaga dari berbagai macam fitnah syahwat yang merusak dijaga dari berbagai macam keharuman oleh Allah taala ya dan Allah taala akan menjaga dirinya sampai kemudian meneguhkan keimanannya sampai kemudian dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah hakikat penjagaan yang sesungguhnya. Ya, yaitu Allah taala menjaga agama hambanya. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah, "Wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qahbi." Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menghalangi atau membatasi antara manusia dengan hatinya. Kata Ibnu Abbas beliau mengatakan Allah taala itu menghalangi orang yang beriman dari berbuat berbagai macam kemaksiatan yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Ya. Jadi ini penjagaan yang paling penting. Ketika kita berusaha menjaga hak-hak Allah, Allah pun akan ya menjaga agama kita ya dari berbagai macam fitnah subhat, dari berbagai macam fitnah syahwat ya dan ini yang paling penting menjaga hati kita. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kepada kita agar kita senantiasa diberikan hati yang terus berada di atas ketaatan, hati yang senantiasa uh, apa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, di antaranya Nabi mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila taatik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati atau yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hati ini selalu dalam ketaatan kepada kepada. Ya. Maka ini pentingnya kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu saja kita dalam kehidupan dunia ini tidak senantiasa bisa terus berusaha menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Terkadang setan menggoda kita, terkadang kita jatuh dalam kemaksiatan, terkadang syahwat kita tergoda sehingga kita melanggar larangan Allah Ta'ala. Ya, maka kita pun tetap harus berusaha ya untuk menjaga hak-hak Allah. Ada nasihat yang bagus di sini yang disampaikan oleh Syekh Saleh ya. Beliau mengatakan bagaimana tips agar kita tetap dalam penjagaan atau kita agar kita tetap senantiasa menjaga hak-hak Allah. Kata beliau walihada yang yang bagi lil abdi ayah risa al hirsi ala ayah Allah. Oleh karena itu selayaknya seorang hamba dia memiliki semangat untuk senantiasa menyempurnakan dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam melaksanakan perintahnya, dalam meninggalkan larangannya, dalam menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in fatahu al-imtithal fala yaftahul istighfar. Seandainya dia luput dari melakukan kewajiban, meninggalkan kewajiban, maka segera dia melakukan istighfar. Wal inabah dan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dia berusaha untuk kembali ya, kembali uh, untuk mengikuti apa? jalan, mengikuti uh, ajaran agama Islam dan dia berusaha untuk segera mengikuti uh, kejelekan yang dia lakukan dengan berbagai macam kebaikan ya wasir atau bi'tibati sayyih bil hasanah ya dan dia bersegera bi'tiba'is sayyiati bil hasanah mengikuti ya kejelekan-kejelekan yang dia lakukan dengan kebaikan ya maka dengan seperti itu dia akan senantiasa terus menjaga hak-hak Allah. Ya, tatkala luput melakukan eh, kewajiban, maka segera beristighfar, segera bertobat. Ya, tatkala terjerumus ke dalam kemaksiatan, segera kita barengi dengan berbagai macam kebaikan. Ya, dengan kita melakukan hal-hal tersebut, maka mudah-mudahan ya dalam aktivitas keseharian kita kita tetap dalam usaha ya tetap dalam eh, aktivitas menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kebalikannya, barang siapa yang melalaikan tidak menjaga hak-hak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menjaganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melalaikannya, mencampakkannya, melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Karena mereka tidak menjaga Allah, mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka bahkan Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Dalam ayat yang lain Allah berfirman nasullaha fanasiyahum mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman falamazahu azaghallahu qulubahum tatkala mereka berpaling dari kebenaran maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka ya wallahi la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik ya ini juga al jazaa'u min jinsil amal balasan itu sesuai dengan apa perbuatan mereka melupakan Allah Allah pun melupakan mereka mereka berpaling dari Allah maka Allah pun memalingkan hati-hati mereka ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya ini diantara uh, faedah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita, menjaga urusan dunia kita dan juga menjaga uh, agama ya dan keimanan kita dan ini adalah penjagaan yang paling penting yaitu menjaga uh, agama dan keimanan kita. Kemudian Nabi mengatakan ihfadillaha tajidhu tujahaka. Nabi mengulang apabila engkau menjaga Allah maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Ya. Makna sabdi makna dari perkataan Nabi ini yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kalian ya dengan kebersamaan yang khusus ya dengan ma'iyah al-khassah dengan kebersamaan yang khusus yakni Allah Subhanahu wa taala akan melindungi akan menolong akan menjaga ya bagi hamba-hambanya yang beriman Ya, sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah ma'aladina takau waladina hum musinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maka bagi eh, orang-orang uh, orang -orang yang menjaga Allah dalam kalimat yang kedua ini Allah memberikan balasan, ya. Allah kamu akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ada faedah yang penting juga di dalam sabda Nabi ini, ya. Nabi mengulang dua kali. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Ya. Perintahnya satu untuk menjaga Allah. Diulang dengan perintah yang sama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua balasan kebaikan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita. Kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di depan kita membersamai kita dengan memberikan pertolongan, dengan memberikan bantuan, ya, dengan menjaga diri kita. Ya, padahal yang kita lakukan satu, kita menjaga Allah, akan tetapi Allah memberikan dua balasan, ya, bagi hambanya. Dan inilah di antara anugerah kebaikan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala kita melakukan satu hal tapi dibalas dengan dua kebaikan. Dan ini banyak yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sesuatu akan tetapi balasannya lebih dari hanya sekedar apa yang kita lakukan. Contohnya di antaranya sabda firman Allah Subhanahu wa taala Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Allah perintahkan fattabi'uni. Ya. Maka katakanlah kepada mereka fattabi'uni, ikuti aku. Perintahnya hanyalah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan tetapi Allah memberikan balasan ya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian ya perintahnya hanya melaksanakan mengikuti nabi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala beri dua balasan ya Demikian pula hadis ini ya kita menjaga Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua balasan kebaikan bagi diri kita. Ya. Yeah. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya setelah kebaikan eh, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi setiap satu kesulitan ada apa? Dua kemudahan. Ya. Diberikan satu kesulitan jalannya berapa? Dua kemudahan. Inilah diantara min fadlillah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, jaminan bagi orang-orang yang menjaga Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membersamai dirinya. Kemudian dalam kalimat selanjutnya kita bahas sedikit Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga pelajaran yang penting, pelajaran tentang tauhid, bahwasanya kita harus menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan inilah yang Allah ajarkan kepada kita yang kita baca di dalam setiap solat kita karena butuh wa karena nasta'in Ya Allah hanya kepada Engkau kami menyembah Kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan Kemudian mungkin ada pertanyaan Ya Kenapa kita hanya boleh minta kepada Allah? Apakah kemudian kita tidak boleh sama sekali meminta bantuan kepada makhluk, kepada orang lain, ya? Karena di dalam hadis ini Nabi perintahkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ya yang dimaksud meminta kepada Allah dan juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuk ya. Yang pertama ada tingkatan yang wajib yaitu perkara-perkara yang wajib kita hanya boleh meminta hanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah Ta'ala. Ya, yaitu dalam perkara-perkara yang tidak mungkin, tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang mampu melakukannya. Dan inilah yang kita kenal dengan apa? Ya tauhid bahwasanya kita hanya meminta kepada Allah. Tidak boleh kita meminta e, sesuatu yang e, di luar kemampuan makhluk kita minta kepada Allah, meminta rizki kepada selain Allah, meminta eh, apa keselamatan kepada selain Allah ya minta dibebaskan dari eh, neraka dimasukkan kepada surga kepada selain Allah ini adalah permintaan-permintaan yang tidak mungkin ya dipenuhi oleh makhluk maka hal-hal tersebut kita hanya boleh minta kepada Allah taala adapun yang kedua ya tingkatan yang mustahab ya yaitu jika seseorang mampu untuk melakukan sesuatu ya maka Usahakan juga dia jangan meminta pertolongan kepada siapapun, kepada orang lain. Meskipun ya, orang lain pun bisa membantu apa yang kita lakukan. Jadi selama kita masih bisa melakukan hal tersebut sendiri, maka jangan sedikit-sedikit minta tolong, ya, jangan sedikit-sedikit minta bantuan, ya jika seorang mampu untuk mengerjakan sendiri maka janganlah dia sering-sering minta bantuan kepada orang lain dan ini pun juga disesuaikan dengan kemampuan kita ya ya ini eh, yang tingkatnya yang kedua tadi mustahab artinya eh, kita boleh meminta jika memang di, dibutuhkan dan itu dalam perkara yang memang di eh, mampu ya oleh makhluk adapun dalam perkara yang makhluk tidak bisa memenuhi permintaan tersebut maka kita hanya boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan dibiasakan ya dibiasakan diri kita ini apa-apa itu sendiri ya jangan sedikit-sedikit minta tolong ya jangan sedikit-sedikit minta tolong pinjem ini pinjem itu ya kalau kita mampu maka kita usahakan eh, apa melakukan segala sesuatunya sendiri karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada tiga keburukan dalam meminta tolong kepada makhluk. Ya, sedikit-sedikit minta tolong itu tercela. Ya, ada tiga kejelekan dalam meminta tolong kepada sesama makhluk. Yang pertama, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan dalam kitabul iman yang pertama keburukan yang pertama ini menunjukkan rasa butuh kepada selain Allah. Dan ini nau minasyirk Termasuk bentuk di antara bentuk kesyirikan, meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang mungkin makhluk itu juga bisa, ya. Itu adalah menunjukkan di antara rasa butuh kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal diri kita mampu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kita bisa, ya. Tapi ketika kita sedikit-sedikit minta kepada Allah, ya, kepada orang lain ini menunjukkan apa? Hati kita tergantung kepada orang lain. Dan ini nau minasyir Kata beliau ini di antara bentuk kecil kesi kesirikan. Dan yang kedua, keburukan yang kedua, ya, terkadang meminta tolong kepada orang lain itu merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, menyakiti orang lain, ya. Dan bisa jadi ini diantara bentuk zolim kepada orang lain. Maka kata beliau yang kedua ini termasuk bisa jadi kategori zulmun li ghairihi, termasuk kezaliman kepada orang lain. Ya. Apalagi jika orang tersebut susah ya, masih kita minta bantuan pula ya itu bisa jadi bentuk kezaliman terhadap orang lain. Dan yang ketiga, ya, kata beliau ini menunjukkan bahwasannya uh, diri kita ini adalah diri yang lemah ya dan menunjukkan ya keburukan karena menundukkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kelemahan diri kita, ya. Dan kata beliau ini termasuk zulmun li kedoliman terhadap diri kita sendiri, ya. Wong kita mampu kok kita melemahkan diri kita dengan meminta bantuan kepada orang lain. Maka usahakan setiap kita mampu ya kita usahakan tidak meminta bantuan orang lain ya. Akan tetapi apabila jika seseorang itu benar-benar terpaksa meminta kepada orang lain ya dalam sesuatu yang memang orang lain itu mampu untuk melakukannya ya, maka hukum asalnya adalah diperbolehkan namun dengan tetap berusaha ya kita menghindarkan dari menghindarkan dari tiga keburukan tadi. Artinya kita tetap berusaha tidak menyusahkan orang lain dan kita juga tetap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian kalimat terakhir ya. Beliau mengatakan wa'lam ya. Ini diberi jeda dengan wa lam dengan kalimat tanbih, kalimat kalimat peringatan ya, ketahuilah ya Wa in ijtama'u ala ayadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka wa in ijtama'u ala ayadruka bi syai'in lam yadruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jafatis suhufu. Ya. Ketahuilah Seandainya seluruh manusia berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan terjadi pada dirimu. Dan sebaliknya pula apabila mereka berusaha untuk memberikan kemudorotan kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan kemudorotan kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Rufiatul aklam wajafatis suhuf Pena pencatatan takdir itu telah diangkat Dan lembaran-lembaran takdir telah kering ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu itu telah Allah takdirkan, ya. Dan wajib bagi kita untuk menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak apa bergantung kepada makhluk karena semuanya itu sudah telah Allah tetapkan, ya. Karena para makhluk itu tidak bisa memberikan kemudorotan dan juga mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini uh, masalah takdir yang uh, beliau sampaikan di sini, ya, yang uh, menunjukkan bahwasanya poin-poin yang beliau sampaikan di sini adalah perkara-perkara yang penting, yang termasuk usuluddin, yang hendaknya kita mengambil pelajaran dari apa-apa yang beliau sampaikan, ya, tentang pokok-pokok ajaran agama ini. Ya, kiranya ini yang kita bahas, mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya. Apakah diberi ujian atau musibah di dunia termasuk dalam salah satu bentuk penjagaan Allah, misalnya ujian sakit, ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya mungkin ada pertanyaan. Terkadang seseorang secara zahir dia sudah melakukan hal-hal penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan uh, Allah, ya. Dia banyak melakukan amalan ketaatan, ya. Akan tetapi mungkin dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah dunia. Mungkin kemiskinan, mungkin ada masalah di dalam rumah tangganya, mungkin diberikan ujian sakit, mungkin kemudian ada problema di keluarganya dan seterusnya. Padahal secara zahir dia sudah melakukan eh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Dia sudah berusaha untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin terbersit pikiran, oh berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga hamba tersebut, buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada orang tersebut. Maka ketahuilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada para hambanya. Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid." Allah dan Rob kalian sama sekali tidaklah pernah berbuat zolim kepada para hamba-hambanya dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti menunaikan janjinya sebagaimana dalam banyak hadis Nabi mengatakan innaka la tukhliful mi'ad dalam sebuah doa sesungguhnya engkau ya Allah tidaklah menyelisih janji. Maka ketika Allah berjanji ihfadillaha yahfadka jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu pasti. Tatkala kita berusaha menjaga Allah, Allah akan menjaga diri kita. Itu yang pertama. Maka tidak boleh kita suudhon kepada Allah. Kok saya diberikan musibah berarti Allah tidak menjaga saya. Maka kaidah yang pertama bahwasannya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kemudian yang kedua, bisa jadi ya dalam kita melakukan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala tersebut belum maksimal atau ada hal-hal yang menghalangi sehingga kita e, tidak diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah janjikan itu pasti terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang, ya. Bisa jadi syarat-syaratnya belum terpenuhi, kita belum maksimal dalam menjaga hak-hak Allah. Atau ada penghalang-penghalang sehingga kita belum diberikan janji oleh Allah untuk mendapatkan penjagaan darinya. Itu kemungkinan yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Ketahuilah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penjagaan yang hakiki, penjagaan yang sesungguhnya adalah penjagaan din. Inilah hakikat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada orang-orang yang telah menjaga hak-hak Allah. Diberikan sakit, diberikan kemiskinan, mungkin ada problem dalam keluarganya, cekcok dengan suaminya dan lain sebagainya. Padahal dia sudah berusaha menjaga hak-hak Allah. Maka ketahuilah Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah tersebut itu dalam rangka bentuk penjagaan tersendiri terhadap hambanya tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala sedang menjaga hamba tersebut dengan ujian tadi sehingga hambanya tetap berada dalam ketaatan kepada Allah bisa jadi tatkala hamba tersebut kemudian diangkat musibahnya dia menjadi lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi melaksanakan ketaatan, dia dengan mudah melaksanakan berbagai macam kemaksiatan. Ya, maka boleh jadi bentuk penjagaan Allah adalah musibah dunia. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama orang tersebut, dia bisa tetap beribadah dengan musibah tersebut. Dia bersabar dengan musibah tersebut. Bukankah di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah ada menguji para hambanya tersebut. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala menguji, memberikan ujian bencana kepada kaum tersebut maka boleh jadi musibah yang menimpa diri kita itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama kita. Ya. Maka yang paling hakiki adalah penjagaan din sekali lagi karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena kehidupan di dunia kita dengan berbagai musibah, kalau kita bisa bersabar, kalau kita masih bisa dalam ketaatan kepada Allah, maka hakikatnya musibah tersebut adalah bentuk penjagaan terhadap diri kita. Dan mungkin di sana ada orang-orang yang Allah jaga hamba tersebut dengan diberikan harta yang banyak, dengan kekayaan, dengan memiliki uh, apa kendaraan yang mewah, rumah yang mewah. Dengan itu dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Karena Allah tahu mungkin orang tipe seperti ini tatkala Allah beri musibah, dia akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah jaga hamba tersebut dengan diberikan berbagai macam kenikmatan. Maka adanya nikmat atau tidak nikmat di dunia, adanya musibah ya atau kenikmatan dunia itu tidak menunjukkan ya eh, kemuliaan seorang hamba yang hakikatnya semua itu adalah bagaimana kita mensikapinya tatkala diberikan banyak kenikmatan kita bisa menggunakannya untuk ketaatan dan tatkala diberikan musibah ya kita bisa tetap apa menjaga hak-hak Allah. Jadi apakah diberi ujian atau musibah itu termasuk bentuk penjagaan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya dengan diberikan musibah tersebut. Assalamualaikum Ustaz, apakah jimat penglaris berupa ayat Al-Quran, berupa tulisan-tulisan bahasa Arab, merusak tauhid ketika dipercaya mendatangi keberkahan? Jelas ya, yang namanya jimat itu diantara bentuk-bentuk e, kesyirikan dan kita harus meninggalkannya, harus menghancurkannya dan tidak boleh percaya karena jimat bukan sebab untuk mendapatkan penglarisan, bukan sebab untuk mendatangkan keberkahan ya, menjadikan suatu sebab Eh, yang bukan sebab itu menjadi uh, menjadikan suatu yang bukan sebab itu menjadi sebab itu adalah termasuk nau minasyir ya termasuk uh, bentuk kesyirikan. Apakah terlalu sibuk belajar, mengerjakan tugas dan latihan-latihan sebelum ujian termasuk salah satu bentuk melupakan Allah Subhanahu wa taala? Selama dia mengerjakan tugas-tugas tersebut tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dirinya, tidak meninggalkan sholat, tidak kemudian meninggalkan kewajiban menuntut ilmu agama, kemudian juga tidak meninggalkan mungkin kewajiban dia berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak mengapa ya melakukan aktivitas-aktivitas duniawi seperti ini selama dia tidak melupakan uh, diri kita dari uh, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah meminta bantuan kepada orang lain baik muslim atau non muslim? Hukum asalnya diperbolehkan tadi ya. Hukum asalnya diperbolehkan meminta bantuan dengan syarat ya, dengan syarat yang pertama orang tersebut memang mampu untuk dimintai bantuan ya. Kita pinjam uang kepada orang yang punya uang, ya itu boleh ya. Kalau tidak ada orang nggak punya uang kita pinjami uang ya, jelasnya tidak bisa bantu ya. Maka syarat yang pertama memang e, bantuan tersebut memang mampu dilakukan oleh makhluk tersebut dan dia punya kemampuan untuk memberikan bantuan kepada kita. Dan yang kedua, e, boleh kita meminta bantuan kepada orang lain jika memang diperlukan, memang benar-benar butuh, ya. Kita memang benar-benar mengalami kesulitan, ya. Dan kemudian kita juga tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam e, kita meminta bantuan kepada eh, orang lain tersebut. Artinya hati kita tidak bergantung kepada orang lain tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta bantuan kepada orang lain adalah min bab asbab, mengambil sebab, ya. Min bab apa? akhdul asbab, mengambil sebab. Adapun ya, semuanya nanti uh, apa terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan eh, bisa ditambahkan kita meminta bantuan orang lain itu juga dalam rangka kita niatkan orang lain memberikan eh, apa bantuan kepada kita eh, dalam rangka agar dia eh, apa eh, memberikan bantuan kepada kita menolong eh, saudaranya sesama muslim ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambanya Eh, selama hamba tersebut mau membantu saudaranya ya kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik membantu diri kita ya kita niatkan demikian pula kita meminta bantuan orang lain mudah-mudahan dengan itu orang tersebut membantu kita dia mendapatkan pahala kebaikan dengan memberikan bantuan kepada kita maka hukum asalnya tidak mengapa baik muslim maupun non muslim pun diperbolehkan jika memang tidak uh, dalam perkara-perkara yang melanggar syariat Bismillah, apa penyebab kita berat untuk berbuat kebaikan? Apa karena orang tua saya mencari uang dengan cara yang haram? Ya, termasuk memang diantara e, eh, penyebab e, kesulitan untuk e, beramal soleh, kemudian e, penghalang untuk mendapatkan banyak kebaikan adalah makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam e, tubuh kita. Maka usahakan setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, aktivitas kita itu jauh dari berbagai macam perbuatan keharuman karena itu akan membuat eh, hati kita kotor, membuat hati kita sulit untuk eh, apa menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah, membuat hati diri ini sulit untuk eh, banyak berbuat amal soleh. Saat ini banyak layanan jasa yang memudahkan seperti layanan delivery. Apakah ini termasuk minta bantuan? Sedangkan kita sebenarnya bisa melakukannya seperti misal delivery makanan Gojek gitu ya. Karena sedang malas keluar rumah ya. Ya, yang demikian ini tidak apa-apa karena memang itu layanan ya bagian dari servis penjualan. Ya mereka juga dapat untung dari itu. Tidak apa-apalah membantu uh, apa uh, orang lain yang bekerja ya. Mereka mencari nafkah dari itu. Kita niatkan juga untuk memberikan bantuan kepada ya petugas yang uh, Gojek yang mengantarkan makanan kepada kita ya itu karena memang difasilitasi ya karena memang difasilitasi tidak apa-apa ya kecuali kalau tidak difasilitasi kita maksa nah itu namanya pemaksaan ya kalau memang itu fasilitas delivery itu fasilitas dari layanan eh, anu maka tidak apa-apa Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang perempuan bekerja untuk membahagiakan orang tuanya? Seorang perempuan ya. Orang tua saya bukan seorang yang sangat paham agama dan ingin sekali saya sukses, mohon solusinya. Ya, pada asalnya tidak terlarang bagi seseorang perempuan untuk bekerja ya, asalkan e, menghindari e, berbagai macam keharuman. Misalnya dia tidak e, sampai safar tanpa mahram ya, pekerjaannya misalnya hanya di dalam rumah, kemudian jauh dari ikhtilat, kemudian juga Eh, tidak melelehkan hak-haknya sebagai uh, eh, melalaikan kewajibannya sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya, maka tidak apa-apa. Boleh seorang perempuan uh, bekerja dan uh, apalagi niatnya untuk memberi bantuan kepada uh, orang tuanya yang kesulitan dalam masalah uh, harta untuk menafkahi kedua orang tuanya, maka uh, diperbolehkan ya dengan asalkan eh, tadi ya untuk memenuhi eh, batasan-batasannya tidak melanggar eh, perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Ya mungkin demikian yang kita bahas pada kesempatan eh, sore hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk banyak melaksanakan amal ketaatan untuk agar kita dimudahkan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Semoga yang telah disampaikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan dan ketakwaan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian demikianlah kajian rutin musimah pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.